بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوء والمنوف والرزوح والصلاح الجسد والروح طوبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بداننا وصدر لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وطبراني والبيهقي طبراني dan <clears throat> Baihaqi يؤمر بناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن أسرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها <clears throat> ويرجعون بحسرة ما يرجعون أولون والآخر والآخرون والآخرون بمثلها diperintahkan manusia pada hari kiamat masuk surga ada sekelompok manusia itu sekelompok manusia diperintahin masuk surga namun ketika mereka dekat dengan surga dan sudah mencium bau surga dan melihat gedung-gedung surga dan melihat apa-apa yang telah Allah janjikan kepada penghuni-penghuni surga lalu diteriaki ya, diteriaki ada suara yang menyeru kalian nyingkir berpalinglah kalian dari sorga mana jangan masuk sorga udah disuruh dekat sorga cium bau sorga melihat janji-janji Allah terhadap penghuni-penghuni sorga lihat bentuk sorganya, lihat bidadarinya, lihat kenikmatan-kenikmatan sorga. Udah melihat itu semua. Lalu Allah mengatakan, kalian berpaling dari sorga. Sono, minggir. Gak boleh masuk sorga. Dikasih unjuk dulu. Diiler-ilerin dulu sama Allah. Hah? Iya. Yeah. Paham gak? biar ngiler dulu eh anak kan dua oh, wajib tuh ah, ya. Hah? lu kalau nggak mau ngasih gue jangan nunjukin dong ini lu makannya di belakang deh iya kan sakit hati gue lo jokin lo kagak kasih sakit gak kan? Kenapa Allah lakukan hal itu? Udah digiring, diujukin, eh, no, nggak boleh masuk. Iza danau minha wastanshagu rihaha udah cium baunya wa nadharu ila guzuriha mereka sudah melihat gedung-gedung surga wa ila ma li ahliha tapi melihat juga apa yang dijanjikan Allah kepada penghuni sorga fiha di dalam sorga nudu diseru mereka an asrifuhum anha berpalinglah kalian dari sorga itu la nasibalahum gak ada bagian buat mereka pihak di dalam sorga fayarji'una bihasratin maka mereka kembali dengan keadaan rugi Pikir dipanggil, dilihatin suruh masuk, nanti diusir. Akhirnya pulang balik dalam keadaan rugi, nyesel. Fayarji'una bihasratin bihasrati ma yarji'ul awwaluna wal akhirun. Sehingga mereka kembali dengan keadaan rugi apa-apa yang kembali para pemuara orang-orang yang terdahulu dan yang akhir awal akhir bimisliha sama sepertinya ya. Lalu mereka bertanya Kok begini Diunjukin Udah mau pikir mau dimasukin Surga atau kagak Nanya dong mereka sama Allah Rabbana law adkhaltana an-nara qabla an tarayna ma araytana min sawabika wa ma a'dadta fiha li awliyaika kana ahwana Ya Tuhan kami sekiranya engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami apa yang kau lihatkan apa yang kau perlihatkan kepada kami daripada pahala-pahala yang kau janjikan kepada kami di dalam surga. Ya. Wa ma'ada'ta biha Dan apa yang telah kau sediakan di dalam sorga buat kekasih-kekasihmu. Karena ahwana adalah yang demikian itu lebih ringan atas kami. Gak diunjukin dulu langsung masih sorge, eh langsung masuk neraka. Masih eh, mendingan, eh, mendingan begitu daripada diunjukin dulu baru masuk neraka. Ya. Yeah. Ya Allah mendingan masukin neraka langsung daripada unjukin sorga beserta nikmat-nikmatnya kami udah ngiler. Eh malah masuk neraka. Mendingan nggak pakai unjukin, masukin neraka aja langsung deh. Niscaya kami lebih ringan katanya. Ya. ya kayak tadi. Ya. Tunjukin duren, nggak dikasih. Hingga yang nggak dikasih tadi kan ngocehnya begitu. Mendingan oh, lu kalau nggak mau kasih jangan nunjukin gue. Bikin ngiler gue. Mau makan di belakang gue nggak marah deh. Ngiler-ngilerin. Giliran gue minta lo kagak kasih. Lu minta. Gimana ngeledek? mau mau mau enak aja ya kan anak kecil yang itu ya anak kecil kalau kita perhatiin lagi ngeledek temen itu mau kan lu enak aja ngiler tuh anak nangis eh, dia ngadu maknya kenapa diiler-ilerin katanya diiler-ilerin udah apa sih ya, diajak-ajak maknya kesel lagi beli lu sekarung uh lo maknya kesel beli sekarung ledekin dia beli sekarung suruh ledekin balas jadi ada penghuni neraka yang sebelum dimasukkan neraka diejek-ejek dulu sama Allah. Ujukin surga, ujung-ujung neraka didapat. Bala Allah menjawab, "Zaka aradtu minkum ya asgiya. Kuntum idza khalautum bazartumuni bil 'adhaib." Kata Allah, itulah Memang aku berkehendak buat kalian, hei orang-orang yang celaka. Kalian apabila menyendiri, melawan kepada aku dengan perbuatan yang apa namanya, yang besar, dosa besar. Kalian ngumpet-ngumpet, ya, lagi sedang diam-diam, <coughs> ngedain dosa gede. Wa lagi laqitumun nasa kalau ketemu manusia lagi tumuhum mukhbitin porak-porak jadi orang taat. Paham? Depan orang oh, eh. kayak orang soleh lagu Eh? Di belakang maksiatnya hebat. Kata Allah. Ini jadi yang begini dibalas sama Allah. Orang yang porak-porak di belakang di, di depan manusia ibadah, di belakang berbuat maksiat dengan sehebat-hebat maksiat. Ini yang disebut orang-orang yang riak. Ya. Pura-pura depan orang jadi orang saleh, tapi ketika orang nggak lihat perbuatannya, akhirnya lo ledek. Sebagaimana dia porak-porak depan orang, pura-pura jadi lo ledek. Eh, orga cakep gak cakep, gak bu, Tak eh, itu nggak punya bagian. Tarahuna an-nas bi'amalikum. Kalian mempertontonkan kepada manusia amal-amal kalian riya. Khilafu ma tu'tunani min qulubikum. Beda dengan apa yang kau berikan buat aku ya, di hati-hati daripada hati-hati kalian. Amalnya orang begini, tapi hatinya beda. Ya. Hibtumun nasa walam tahabuni. Ya. Kalian takut kepada manusia tapi tidak takut kepada aku. Kalau ada orang aja deh pura-pura. Jadi orang benar gak ada, mau ngerjain kewajiban dapat pahala gak? Dapat. Tapi kalau ngerjain terpaksa dapat pahala gak? Gak. Ngerjainnya riak dapat pahala gak? Agak. Ninggalin dosa dapat pahala gak? Dapat. Ini perbuatan dosa nih, haram. Itu jauhin dapat pahala gak? Kerjain dosa. Jauhin pahala. Ya. Yeah ngerjain dosa keharaman ria ria dosa kan? ya dosa biar kata ria juga kecuali dipaksa dipaksa ya terpaksa darurat ya. tapi kalau ninggalin keharaman ria ria itu nggak dapat pahala cuman nggak dapat dosa doang ini mabok dia nggak kerjain ya ditinggalin tuh mabok tapi karena ria karena ria ya. sama orang nggak ada baru mabok kiainya lewat ya lagi main apa itu apa kopli sarang jepit duit tuh seribu seribu di bawah dengkulnya tapi kok terang-terangan beri kegerbek kan judi itu namanya nih Guru lewat. Guru, assalamualaikum, salam. Saya kan hare. Iya guru lagi begadang nih. Ya, sing ronde lagi musim maling kan guru. Gurunya ngok duduk situ deh, mesen kopi. Ame dia duduk rame-rame. Dia kan selama duduk, gurunya duduk, nggak nggak main judi deh nggak main judi stop tuh. Namanya ninggalin judi dia deh Apa yang dapat pahala? Kagak, terpaksa. Kalau gurunya kagak main terus, itu yang dibilang ninggalin haram lantaran takut, lantaran takut, lantaran malu. Nah, itu nggak dapat pahala. Jadi yang dapat pahala memang semata-mata pengen ninggalin, jauhin, ikhlas. Ya. Nah ini nih yang dapat celahan Allah Allah, ya apa namanya ejekan semacam ini. di pura pujukin, Wajlaltumun nasa walam tajulluni. Kamu besarkan manusia tapi kamu tidak besarkan aku. Karena orang yang jadi takut, nggak maksiat. Depan orang ibadah, eh nggak ada orang kagak ibadah. Kagak ada orang maksiat lagi. Berarti yang besarin ya, be. Manusia, bukannya Allah. Ya Allah lagi jelaskan mengapa Allah perlakukan ini orang-orang yang asyiat tadi semacam itu. Ya, dilihatin sorga tapi nggak dimasukin, malah masuk neraka. <laughs> Wataraktum linnasi walam hukuli? Kamu tinggalin karena manusia, tapi kamu tidak tinggalin karena aku. Ya, tadi itu. Tinggalin maksiat karena manusia. Mungkin takut, mungkin apa. Tapi kalau manusia kagak ada, gak berhilang. Ya, jadi ada dia karena manusia bukan karena Allah. Antes yang begitu diunjukin neraka eh sorga dulu baru dikupiak neraka. Ya, diejek-ejek sama Allah. Fal yauma adab. Sekarang aku timpahkan buat kalian adab. Ma'ama hurintum minas sawab serta disertai apa yang diharamkan untuk kalian daripada pahala. Jadi maknanya kalau kita uh, beramal ikhlas, tinggalin keharaman juga ikhlas, ya. Mau maksiat ikhlas. Ada orang nggak ada orang jangan maksiat. Ibadah gitu juga, ada orang nggak ada orang sama. Itu namanya ikhlas. Ada orang begini, nggak ada orang lain. Nah, itu nggak ikhlas. Nggak ada orang ibadah, ada orang ibadah sama, tetapi niatnya supaya rezeki ngalir, ikhlas juga. Tapi ikhlas-ikhlas kambing, nggak apa-apa. Ya, kan latihan dulu. Udah kelas kambing lulus, kelas menengah. Udah kelas menengah, baru kelas berat. Wah, wow, pagi baca wakil roh orang kagak ada. Tapi niat dia deh. Supaya rezeki ngalir. Ya, barokah. Yang kerja jadi naik pangkat, yang dagang jadi laris. Yang ceramah jadi laku. Jadi undang mulu. Nah, lumayan undang mulu. Amplop terus. tujuan gitu, ikhlas-kelas kambing namanya itu. Ikhlas-kelas kambing. Tapi sah. Boleh apa? Emang imannya segitu dulu. Karena lama naik. Ah. Ya, udahlah amalin supaya jauh dari murka Allah. Jadi masuk surga, naik tingkatan ranking kedua. Lame-lame-lame, ah, hati nggak masuk surga ya apa-apa. Yang penting ridho Allah. Jadi apa-apa ridho aja dipikirin. Udah naik kelas tinggi. Ya. Itu bisa manusia sampai kepada tahap itu tapi dengan proses pembelajaran kalau nggak ngaji nggak ngudeng kalau ngaji kagak nggak ngudeng nggak nyambung ngaji kagak mau ikhlas ikhlas dari mana lu ngaji kagak ilmunya kagak dapet Dohirnya doang ikhlas, batinnya lain. Ada ilmunya, setiap pelajaran ada ilmu. Kalau dia nggak pelajari, nggak masuk ke dalamnya. Mustahil orang bisa masuk kepada sesuatu yang dia tidak paham. Ya, jadi pahamin sesuatu dulu baru masuk. Paham salah aja bisa ngelantur. Pemahaman salah ngelantur. Ya. Warawa az-Zahabi Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Manajatu gadan. Apa yang disebut selamat besok. Selamat besok gadan itu yaumal qiyamah. Ya. Apa itu keselamatan besok hari ya Rasul? Mana kiamat? Gala Nabi menjawab, gala sallallahu alaihi wasallam, "Alla tukhadi Allah." Bahwa kamu tidak menipu Allah Udah Rasulullah jawab gitu. Yang bikin selamat di hari besok, hari kiamat, kamu nggak nipu Allah, nggak bohongin. Kalau wa kaifa Allah? Ya Rasul, bagaimana kami nipu Allah? Kala Nabi menjawab, anta'mala bima amarakallahu wa rasuluh. Kamu beramal sesuai dengan apa yang Allah Rasul Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kamu wa turida bihi tapi kamu menghendakinya ghaira wajhillah amalannya sesuai dengan perintah Allah sesuai dengan perintah Rasul tapi tujuannya bukan untuk Allah ini pun ini yang disebut orang-orang yang riak sebayangnya benar rukunnya pas, khusuknya iya. makarujul hurufnya uduh. Gak ada yang kayak dia pasahnya, pasah, takut suaranya enak. Tetapi niatnya supaya dipuji. Udah tahu kalau gue jadi imam, lo nangis semuanya. Coba sohe di imam. Yang jadi sohe imam, melintir lo bagai. Hatinya ngomong gitu, waktu dia jadi imam. Yang begini mah di mata Allah, nggak ada apa-apanya, di mata kita aja besar dia. Lohir, ya dong, zohir dia. Oh, suaranya nah. Kalau dia baca Quran, tapi tergantung dia itu hati. Dianya sempurna di hatinya deh. kudu, ya. Makanya orang-orang yang udah lari ke ilmu ini, kalau dia lagi baca Quran orang pada demen, dipencokin suaranya. Eh, dijelekin supaya orang jadi kagak puji. <laughs> Paham ya. Ibrahim bin Adham lagi khutbah. Orang pada nak pada apa itu pada muji-muji dia. Lagi ceramah, lagi ngeluarin hadis. Orang pada puji-puji. Dia langsung aja begoin ceramahnya, begoin ceramahnya ceramahnya dijelekin ini dia dinyasarin ke ya orang ya gimana sih tadi enak sekarang kagak well. jadi tujuannya eh, supaya orang dia tidak jadi ujuk susah kalau kita nggak ngerti ilmunya itu ceramah orang dengerin usuk dengerin ya, nikmat gitu dengerin itu makin semangat ya semangat <laughs> makin semangat ya. makin semangat ada orang caranya begini lagi sedang enak-enaknya dia berhenti supaya tujuannya jangan sampai jadi tambah itu dia berhenti aja bohong. bodoh lu kata jelek ngaruh lu berhenti ada yang begitu mikir hindarin aja tapi kebanyakan manusia terjebak terjebak di dalam itu yang dikatakan syahwatul kalam agwa min syahwatul dukhon ya. keinginan buat ngomong lebih kuat daripada keinginan buat merokok orang kalau udah kena ngomong didengerin dinikmat dilupa jem Udah nggak ngerti. Panitia tarik tak dulu. Lagi sedang-sedang. Ngerokok nggak sempat lagi deh. <laughs> ya. Hah? Hmm? Atau suatu haul saya bilang, Walidi minta doain Beb Salim, Beb doain Beb. Biar saya bisa ngomong, drama Kata Beb Salim, Lo ye iya, kalau bisa pidato banyak dosa lo. salim dalam nih. Iya. Tapi dia ini ceramah di mana-mana. Guru salam bisa ceramah. Guru jai bisa ceramah. Cuman wali di doang. Kagak bisa ceramah. Gak bisa ngajar aja. Didoain deh dia bisa ngomong kayak guru salam bisa pidato. Guru jai bisa pidato. Apa katanya bisa Lu kalau banyak eh bisa bisa tidak tuh, ntar lu banyak dosa, banyak salah, mendingan lu ngajar aja gitu begitu. Eh, sampai terus kakek bisa ngomong, nggak tidak tuh maksudnya. Ya. Hmm. Antik ya Habib Salim ya. Dalam dia punya bahasa. Ternyata betul orang yang bisa ngomong itu lebih banyak dosa daripada yang enggak. Kenapa kalau dia udah mulai ngomong, lupa dia udah. Entah dikesal sama orang jadi maki. Ya. Jadi oh, maki orang. Pah, pah, pah, pah, Makin disorakin makin semangat. Ujung jatuh jatuh Wallahu alam kita tahu deh. Mudah-mudahan selamat kita semua. Udah wallahu alam kelar nih masalahnya. Fattakur ya kata Rasulullah takutlah kamu kepada dia, bainahu. Maka sungguhnya ria itu asyirku billah. Ria itu syirik. Wa innal murai dan sesungguhnya orang yang ria itu yunada alaihi yaumal qiyamah akan dipanggil pada hari kiamat ala ruusil khalaik di muka umum. Orang yang ria dipanggil di muka umum. Bi arbaati asma dengan empat empat gelar, empat nama. Orang yang ria, orang yang ria panggilannya empat nanti di padang mahsyar di hadapan eh, umum. Apa panggilan? Ya Gabriel Ya Fajir, Ya Ghadir, Ya Khasir. Eh, eh kafir, eh Fajir orang durhaka, eh Ghadir orang yang penipu, eh Khasir orang yang rugi. Dalla amaluk sesat amalmu sia-sia. Eh, wa batala dan batil pahalamu. Mana enggak ada pahala. Pada khalaqalagal yauma, maka tidak ada bagian buatmu pada hari ini. Al kamis ajraka mimman ta'manu lahu ya mukhadir. Minta upemu, pahalamu terhadap orang yang kamu beramal baginya. Eh, mukhadir, eh tukang tipu. Gak enak, di muka umum. Tambihan peringatan, dua peringatan. Ahaduhuma anna riya'a mazmuma, riya' yang tercela. Iradatul 'amili bi'ibadatihi ghaira wajhillahi ta'ala. Yang pertama katanya peringatan yang pertama sesungguhnya riak yang tercela itu adalah keinginan orang orang yang beramal terhadap ibadahnya selain Allah. Jadi orang yang beramal itu menginginkan ibadahnya itu, tapi tujuannya selain Allah. Ya. Kayak sida itla anas. Seperti kosotnya dia supaya orang tahu dia. Supaya orang tahu, orang kenal dia, orang tahu. Ala ibadah dia atas ibadahnya. Hatta yahsulalahu nahumal ausana, au Sehingga hasil bagi dia seumpamanya dia dapat duit dapat pujian itu oh kalau jadi ulama terkenal enak deh ntar jadi diundang sono undang sini dipuji sono puji sini itu berarti ulama yang riak iya. oh kalau jadi orang soleh terkenal soleh takut orang pada datang minta doa terkenal jadi oh banyak duit begini riak ya jadi urusan urusan urusan ibadah jangan pikirin duit. Duit dagang. Paham nggak? Anda ngajar nih, ngajar aja deh. Duit tempat lain nyarinya, jangan di, jangan di ngajar. Kalau kita ngajar pikiran kita duit, ya nggak ikhlas. Kita cuma pikiran kita duit nggak ikhlas. Duit lain lagi, dagang batu, dagang baju, dagang kain. Pokoknya bisnis aja yang halal buat duit kita, yang enak. Gak pakai dipikirin yang pikirin murid bukan guru masa amplop yang pikirin murid juga kebangetan Iya, yeah. hanya ngajar yang pikirin amplop atau nggak ngasih diri sendiri Ustaz, ini hadiahnya buat Ustaz, anda sendiri yang ngasih ini iya, kan antes. paham nggak? yang pikirin siapa murid, Tidak ahlan yang mikirin itu, buat Ustaz Ruslan nih malam minggu ngajar berapa duit yang pikirin emang aneh Iya, bukan aneh jadi guru jangan pikirin, jangan pikirin duit, jangan pikirin amplop. Murid yang mikirin. Kalau ngajar dijadiin kerjaan, dari situ yang kita harapin pulus, kalau kurang gajinya, mundur. Mundur gak? Mundur. Wah, Udah puluhan tahun gue ngajar, masih cipek-cipek aja dikasih. Misalnya, mundur. Enakan jadi khotib juga ya. Eh. 20 menit, 300, 400, 500, ada juta ngasihnya. Wah, wah, wah, 20 menit. Amplopnya sejuta setengah, sejuta. Ah, ini ngajar pensiun dah. <laughs> Ribet kalau begitu, jangan. Duit yang lain. Hmm. Makanya kalau melihat ustadz kerja, ustadz dagang, jangan dicela. Walidi dagang, bulan puasa muter. Dagang karet. Para nih muridnya awarin BHS. BHS belinya 300, jualnya 350. Kan untungnya gocak dikit. Tapi hadiah murid. Nih 350 guru, nih hadiah buat guru. Gede kan Hah gitu. <laughs> murid bayar tiga setengah, hadiah cepet. Jadi pengen untungnya. Minta gak dia? Kagak dikasih, terima. Terlagi dagang. Gitu. Allah. Aneh pakai contoh walid. Cuma dagang kainnya nggak sanggup. Bawanya berat. Enak orang kalau kita sembahyang apa kerjaan ibadah baca Quran ikhlas saja ya maka lillahi yatim wa maka nanti asarnya ibadah kita yang ikhlas itu akan turun ke anak-anak kita ya, nanti ada kisahnya kalau kita tanam ibadah dari sekarang ikhlas nanti barokahnya itu yang ngerasain kita dan anak keturunan kita terus ila yaumil qiyamah ya ila yaumil qiyamah nanti babnya kita baca sebentar lagi kalau atau kalau nggak keburu malam minggu depan Tambihan ahaduhan nabi mazmu'a iradatul amil bi ibadati ghaira wajhi Allah ta'ala ka'ayyak sida itla'an nas ala ibadati hatta yahsul lahu nahwa malin ya atau nahwu malin boleh jadi hok jadi fa'ilnya yahsulan au sana وقد احتلف حجة Islam Al-Ghazali wa Sultan Ulama Izzuddin wallahu alam sampai situ. Itu nanti uh, berbeda pendapat Imam Ghazali dan Sultan Ulama Izzuddin tentang orang yang kalau dia niatnya ikhlas sudah selesai berbuat kemudian ada masuk ujub gimana itu ya pertama-tama ikhlas udah selesai ikhlas udah bisa tapi tiba-tiba ada gangguan ujub di sini apakah itu kerjaan yang ikhlas tadi yang udah selesai itu jadi batal gara-gara ujub apa tidak dilihat nanti ya Selama nggak diomongin aja deh. Selama nggak dizahirin saja. Ya kata Imam Ghazali masih sah. Amali yang tadi udah ikhlas aja nyampe. Wujudnya aja dosa. Paham nggak? Kalau izudin enggak, habis. Allah alam nanti minggu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نمر بها نماط إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشرع برضاك ولا تخلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واوصاك حسن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا